zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan naik haji bagi orang yang mampu. Sedangkan hadis yang lain, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alaiya minas siyam. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku, puasa yang wajib Allah atas diriku. Rasulullah menjawab, Syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kola hal alaiya goiru. Apakah ada lagi yang wajib atasku yang harus dilaksanakan untuk melanjutkan puasa? Kola. la illa anta tatawwa'a. Rasulullah menjawab tidak, kecuali kalau ada keinginan Anda berpuasa sunat. Illa anta tatawwa'a. Tentu ini adalah pengecualian dari uh, puasa nazar dan kifarat ya. Kalau nazar kan kifarat juga sama nilainya seperti wajibnya. Itu kifarat sumpah. Karena sumpah kan harus membayar kifaratnya tiga hari berpuasa. Atau karena bercampur hubungan suami istri di siang hari. Kifaratnya sumpah itu ya. Ada kifaratnya. Ada, ada membayar puasa dua bulan berturut-turut. Jadi ada runtutan. Memerdekakan budak jika tidak mampu. Puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu memberi enam puluh eh, pakir miskinnya memberi makan. Nah itu. Tentang keutamaan di bulan Ramadan. Apa sih keistimewaannya? Ada nggak keistimewaan di bulan Ramadan <clears throat> bila dibandingkan dengan bulan lainnya? Nah ini. Di Pikus Sunnah di halaman 167 diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ketika telah datang bulan Ramadan. Kata Rasulullah, "Qad ja'akum syahrum mubarak." Iftaradallahu alaikum siyamah. Tubtahu pihi abuabul jannah. Wataglaku pihi abuabul jahim. Ini ya. Watughallu pihi syayatin. Pihi laylatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima. Rawahu Ahmad wal Nasa'i wal Baihaqi. Nah, adakah kelebihan bulan Ramadan bila dibandingkan bulan lain? Nah, Rasulullah bersabda, Sungguh telah datang padamu bulan yang penuh berkah. Di mana Allah mewajibkan kamu berpuasa di saat dibukakan pintu-pintu surga. Jadi di bulan suci Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Dan di mana dijumpai satu malam yang nilainya lebih berharga dari seribu malam, malam Lailatul Qadar. Ya. Maka barang siapa yang tidak berhasil memperoleh kebaikannya, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu buat selama-lamanya. Dalam hadis lain, diterima dari Arfaza katanya, suatu ketika saya berada di rumah Abtabah bin Farqad. Kebetulan ia sedang membicarakan soal puasa Ramadan. Kebetulan masuk seorang laki-laki salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat laki-laki itu. Al-Tobah menaruh hormat padanya dan diam. Tamu itu pun menyampaikan hadis tentang Ramadan. Katanya, saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai Ramadan. Tolaku abwabun Abu wa waktu tahu jannah watu Jannah, waktu uh, wa safadu eh, bihi syayatin Qala wa yunadi bihi malaku ya baghil khair abshir wa ya baghil syarri aqsir hatta yanqadi Ramadan. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa sanaduhu jayyid. Pada bulan itu, pada bulan Ramadan, ditutup pintu-pintu neraka. Dibuka pintu-pintu surga dan dibelenggu setan-setan. Ulasannya lagi, dan seorang malaikat akan berseru, Wahai pecinta kebaikan, bergembiralah. Dan wahai pecinta kejahatan, hentikanlah sampai Ramadan berakhir. Riwayat Ahmad dan Nasai dan sanadnya baik. Ada hadis lain tentang kelebihan bulan suci Ramadan diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna idza jutunibatil kabair rawahul muslim Rasulullah bersabda salat yang lima waktu Jumat ke Jumat gitu ya salat yang lima waktu uh, subuh zuhur asar maghrib isya dari salat ke salat Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terdapat di antara masing-masing selama kesalahan besar, dosa besar dijauhi. Jadi kalau kita sholat ke sholat, dari sholat subuh, ke sholat zuhur, ke sholat asar, ke sholat maghrib, ke sholat isya, itu semuanya merupakan pintu ampunan. Jumat ke Jumat, bulan puasa Ramadan tahun lalu ke tahun ini, tahun ini ke tahun berikutnya, itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terdapat di antara masing-masing selama kesalahan besar dijauhi. Hadisnya cukup kuat ya, riwayat Muslim. Dalam hadis lain dan dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Rasul Nabi atau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man soma Ramadana wa arafa hududah wa tahaffaza mimma kana yanbaghi ay yatakhaffaza minhu kuffir ma qablah. Rawahu Ahmad wal Baihaqi bisanadi jayid. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dan mengetahui batas-batasnya dan ia menjaga diri dari segala apa yang patut dijaga, dihapuskanlah dosanya yang sebelumnya. InsyaAllah. Jadi, dosa-dosa yang lalu, sekarang kita menjalankan ibadah puasa, dihapuskan dosa-dosanya. Itu ya. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahdisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Rawahu Ahmad wa ashabus Sunan. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan keriduan Allah akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Itu adalah tentang keutamaan-keutamaan dalam menjalankan ibadah siam, ibadah puasa. Nanti ada juga diungkapkan bahwa uh, harum ya baunya mulutnya orang yang berpuasa adalah lebih harum dari mis misik ya itu. Ini tentang keutamaannya. Masih ya. Kullu amal ibni Adam lahu illa syam. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Wa syamu junnatun. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yar fala yarfas wa yaskhab wa yajhal. Fa in syatamahu ahad aw qatalahu falyakul inni shaim marratain. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufa famis sa'im at atyabu indallahi yaumal qiyamah mirrihil misk walis sa'im parhatan yafrahu yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmi rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i telah berfirman Allah Azza wa Jalla dalam hadis kudsinya, semua amalan manusia adalah untuk dirinya, kecuali puasa, maka itu adalah untukku. Dikatakan untuk Allah adalah sebagai penghargaan. Dan aku akan memberinya ganjaran. Hadis ini sebagai e, merupakan hadis kudsi. Hadis kudsi itu e, isinya dari Allah, ya, teksnya dari Nabi. Sama seperti Quran ya. Kalau Quran teks dan isi dari Allah. Sedangkan hadis kudsi teks eh, teksnya dari Nabi, isi isinya, isi hukumnya, isi materinya dari Allah. Sedangkan hadis nah, itu eh, sabda Rasulullah ya. Itu. Nah, ini bedanya hadis kudsi dengan Quran. Itu hadis kudsi itu disampaikan oleh Nabi teksnya, tapi isinya dari Allah. Samalah seperti pres, Bapak Presiden berbicara sama menterinya gitu kan. Kata Pak Presiden, kita harus menghemat energi, menghemat listrik dan itu dan ini. Tapi teksnya dari menteri gitu kan. Beda lagi kalau pre presiden yang langsung berbicara itu seperti Quran kan. Quran langsung Allah berbicara, berfirman, teks dan isinya itu Quran. Sedangkan hadis kursinya intinya kata presiden harus menghemat energi. Nah nanti menteri, para menteri atau uh, yang terkait pejabat terkait menyampaikannya ya apa tidak secara letterlet gitu. Nah ini itu hadis kunci. Ini ya. Ah. Dan puasa itu merupakan benteng. Maksudnya yang menjaga diri dari maksiat. Maka ketika datang saat berpuasa, janganlah seorang berkata keji atau berteriak-teriak atau mencaci maki. Tidak ada artinya. Karena banyak orang yang siam, yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena tidak mencegah, tidak menjaga dari perkataan-perkataan kotor jorok yang dapat membatalkan pahala puasa. Nah ini. Maka ketika datang saat berpuasa, janganlah seorang berkata keji atau berteriak-teriak atau mencaci maki. Dan seandainya dicaci oleh seseorang atau diajaknya berkelahi, hendaklah dijawab anasaim, ya saya ini sedang puasa. Itu ya. Eh, ini so'im mertain. Hmm, aku sedang puasa ini ya. Saya ini berpuasa sampai dua kali. Demi Allah, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari bau kesturi. Parfum yang lebih harum dari parfum-parfum yang ada di dunia ini. <laughs> Dan orang yang berpuasa itu akan beroleh dua kegembiraan yang menyenangkan. Ada dua kegembiraan hati. Pertama, dikala berbuka. Ih, Masya Allah ya. Senangnya orang berbuka. Ia akan bergembira dengan berbukanya itu. Dan di saat ia menemui Tuhannya Allah Rabbi nanti, ia akan gembira karena puasanya. Demikian riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasai ya. Tentu bau mulut orang yang berpuasa bukan tidak kita berpuasa tidak gosok gigi tetap ya menggosok gigi gitu mau biar baunya lebih enggak tetap gitu ya tapi tetap aja orang yang menggosok gigi aja karena kan dari perut dari dalam ya akan terasa akan tercium bau nah baunya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari kasturi nanti kelak di hari kiamat ya itu berada dalam bau mulut yang berpuasa itu di hari kiamat lebih bau dari kasturi dalam hadis lain, asyamu jannatun. Faiza kana ahadukum saima fala yarfas. Tuh, orang yang berpuasa tuh fala yarfas wala yajhal. Fa ini mru'um qatalahu aw syatamahu yakul inni saim marratain walladhi nafsu Muhammadin biadi la khulufu fami saim atyabu indallahi mirrihil misk. Tuh, gitu. bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada amis kasturi ya. Ya ruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Asyamu li ana ajazibih wal hasanatu bi asyari amsalihah. Puasa itu, siam itu, saum itu merupakan benteng. Maka jika salah seorang di antaramu berpuasa, janganlah ia berkata keji dan mencaci maki itu. Ya ditahan. Seandainya ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mencaci makinya, hendaklah dikatakannya, saya ini berpuasa. Dua kali, saya ini berpuasa. Demi Rob, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya, Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau kesturi. Firmannya, yang makan dan minum dan hawa nafsu sahwatnya karena aku. Puasa itu adalah untukku, kata Allah. Dan aku akan memberi ganjaran sedang setiap kebaikan itu akan mendapat ganjaran sepuluh kali lipat. Bahkan di bulan suci Ramadan, ibadah sunat nilainya sama dengan wajib wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipatan ganda bahkan tak terhingga ya. Itu. Sedangkan hadis yang lain dari dan diterima dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. yaqul siyam ay rabbi mana'tuhu as-ta'am wa syahwah wa syahwati bin nahar fasyaffi'ni bi wa yaqulul Qur'an mana mana tuhun nauma bil-lail fasyaffi'ni bihi fa fayushaffa'an rawahu Ahmad bi sanadin sahih Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi hamba. Hamba manusia yang berpuasa dan yang membaca Al-Quran pada hari kiamat. Berkatalah puasa, Ya Rob, ya Tuhanku, engkau larang ia makan dan memuaskan sahwat di waktu siang. Dan sekarang ia meminta syafaat kepadaku karena itu. Dan berkata pula Al-Quran, Ya Rob, engkau larang ia tidur di waktu malam. Sekarang ia meminta syafaat padaku mengenai itu. Maka syafaat keduanya mereka pun diterima oleh Allah. memberikan pertolongan karena puasa kita, karena membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca, kita kaji, kita amalkan. Diterima dari Abu Umamah katanya, saya datang kepada Rasulullah, kata Umamah. Lalu saya katakan, Ya Rasulullah, suruhlah aku dengan semacam amal yang akan dapat memasukkanku ke surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bisawm fa innahu la idla lahu summa ataituhu tsaniyah fa qala alayka bisyam rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Hakim wa sahahu hendaklah kamu berpuasa kenapa karena ada tidak ada tandingannya berpuasa itu lalu saya datangi Nabi lagi kedua kali maka sabdanya hendaklah kamu berpuasa ini hadis lain La yasumu abdun yawma fi sabilillah illa ba'adallahu bidhalikal yawmin nar an wajhi sab'ina kharifa. Rawahul jama'ah illa Aba Dawud. Setiap seorang hamba berpuasa satu hari dalam perang sabil, maka dengan hari itu Allah akan menghindarkan dirinya dari neraka selama 70 tahun. Masya Allah ya. Ini hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna lil jannati baba yuqala yuqalu lahu ar-rayyan yuqalu yaumal qiyamah aina as-saimun di mana orang-orang yang puasa fa idza dakhala akhiruhum ulika dzalikal bab rawahu al-bukhari wa muslim hadisnya kuat ya bukhari dan muslim Sesungguhnya sorga itu mempunyai sebuah pintu disebut Raihan. ya Raihan. Raihan. ar bukan Raihan. Ya. Artinya basah melimpah. Dipanggil pada hari kiamat. Wahai mana orang-orang yang berpuasa ke sini, ke sini. Gitu kan. Lalu bila orang yang terakhir dari mereka telah masuk. Maka pintu itu pun di, ditutupkanlah jadi intinya adalah untuk orang-orang yang berpuasa. Masya Allah ya. Bahkan di bulan Saban seperti ini Rasulullah ber, eh, ber, berpidato ya. Ini dari Imam Baihaki meriwayatkan sebuah hadis panjang di dalam bab iman. Di sahabat Salman Al-Farisi berkata si ini Salman Al-Farisi ini bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberi wejangan kepada kita pada akhir bulan Sya'ban. Maka sabdanya Rasulullah bersabda, ini kayak pidato kenegaraan ya, Pak Presiden tidak bisa datang, disampaikan sama ajudannya, sama menterinya, ini pidato Pak Presiden. Ini pidato Rasulullah nih, saya bacakan teksnya ya. Ini mudah-mudahan kita al-ulama warasatul anbiya kan itu, orang-orang yang berilmu itu penerus para nabi. Tapi bukan kenabiannya ya, risalahnya. Tidak boleh mengaku jadi nabi. Gitu. Nah ini, pidato nabi di bulan Sa'ban. Seperti sekarang ini kan. Kata nabi seperti ini. Ayuhan nas, Qad adhallakum syahrun syahrun azim. Syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariudah, wa kiyama laylihi tatawwa'a man taqarraba fihi bi min al khairi kana kaman adda fi ma siwa wa huwa syahrus sabar bulan puasa itu bulan sabar sabru sawabuhu al jannah jadi orang yang sabar pahalanya surga wa syahrul muwasati wa syahru yuzadu fihi rizqul mu'min man fatara fihi sha'ima kana maghfiratan li dzunubihi wa itqan li raqat li raqabatihi minan nar. Itu saat dia dibebaskan dari api neraka bagi yang saum. Wa kana mislu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai. Qulna ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yuftiru bihi as-saim. Faqala sallallahu alaihi wasallam يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة مما ومن أسبع صائما سقاه الله من خوض شربة لا يب لا يدأمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkun minan nar. Wa man khaffafa am mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa antaqahu minan nar. Ini pidato Rasulullah di bulan Sa'ban sebelum puasa. Wahai manusia, sesungguhnya bulan yang agung itu telah menaungi kalian semua. Bulan penuh berkah bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Allah menjadikan puasa di bulan ini kewajiban dan menaikkan ibadah di dalam harinya kesenatan. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan pekerti yang baik, maka ia seperti orang yang menunaikan kewajiban di bulan selain Ramadan. Ia adalah bulan sabar Sedangkan sobar pahalanya adalah sorga. Ia adalah bulan pertolongan. Bulan yang di dalamnya ditambahkan rizki orang mukmin. Barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka hal itu adalah merupakan ampunan pada dosa-dosa dan menyelamatkan dirinya dari api neraka. Dan ia masih tetap mempunyai pahala yang tidak mengurangi dari pahalanya itu barang sedikit pun. Kami bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, setiap orang dari kita tidak mendapatkan sesuatu yang diberikan kepada orang yang puasa untuk berbuka puasa. Kan pahalanya bagus sekali. Kalau kita memberikan pas saat berbuka puasa, kita memberikan korma, apa kolak, apa-apa. Tapi ya, ya Rasulullah saya nggak punya apa-apa. Rasulullah menjawab, Allah memberi pahala itu kepada orang yang memberi buka puasa kepada orang yang meskipun seteguk susu bercampur air. Jadi susunya dikit, airnya banyak. Atau satu biji kurma. Atau seteguk air. Sedikit pun ya Allah ya Rabbi. Apalagi ya. Itu. Banyak. Barang siapa memberi makan atau berbuka puasa kepada orang yang puasa. Maka Allah akan memberi minum kepadanya seteguk air dari telagaku yang tidak akan merasa haus. Sehingga ia masuk ke dalam surga. Bulan Ramadan adalah bulan yang permulaannya merupakan rahmat awaluhu rahmatun. Tengahnya adalah ampunan. Ya, wa ausatuhu maghfirah. Dan pertengahannya ampunan dan akhirnya itkun minanar adalah bebas dari api neraka. Barang siapa meringankan pundaknya di dalam bulan Ramadan, Allah akan memberi ampunan kepadanya dan membebaskannya dari api neraka. Itu ya. Nah, besok kita teruskan kembali kajian. Baik, kajian tentang puasa kita ini, kita akan tadarus surah Al-An'am. Ada nggak hubungannya dengan puasa ini ya? Ini dari indeks Quran, jilid keempat, halaman 47 ya. Pak Hari gimana sih cara pakainya indeks? Buka halamannya, kan ada di bawah tuh ya, halaman 47. Nomor suratnya nomor 6. Hmm, ayatnya ayat 155. Mudah kan tuh, langsung ketemu kan? Ini. Wahaja eh, wahada kitabun itu ya teruskan nanti dengan uh, ayat di bawahnya pendek sekali ya nah ini Ibu Erni barangkali topik puasa kita bisa diketikkan ya untuk bahan-bahan uh, di taklim-taklim Baik Ibu dan Bapak di 85904785 kami berikan kesempatan surah ke-6 ya surah Al-An'am surah ke-6 ayat 155 dari ayat 155 ya nanti kita teruskan di sini eh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi maka ikutlah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat kami turunkan Al-Quran agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan. Apa dua golongan di sini? Tuh, ada ya ada catatan kakinya di bawah 535 ini orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka terutama Yahudi selalu mengaku dirinya paling paling baik paling bagus ini bukan hanya kepada Yahudi dan Nasrani saja itu Dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya orang-orang musyrikin Mekah tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai kitab karena kitab yang diturunkan kepada golongan Yahudi dan Nasrani diturunkan dalam bahasa yang tidak mereka ketahui. Nah ini tugas kita, Quran ini harus dipahami. Baik, silahkan di 85 Uh, surah ke-6 surah Al-An'am ayat ke-155 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون Nanti masuk aja ya, coba ke 85 94785. Nah, nanti Mas Adi memberikan syarat ya. Sudah ada yang masuk Mas Adi? Kita coba. <clears throat> iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Furwati. Mangga silakan Ibu. Surah ke-6. Surah Al-An'am ayat 155. Sudah ketemu? Ya, mangga silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أن تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن kazzaba bi ayatillahi wa sadafa anha sanaj gitu yasdifuna an ayatina an an ayatina su العذاب بما كانوا يستفون terus هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات بعض doanya jangan terlalu أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا الإنسان إيمانها لم تكن آمنت من قبل من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون منتظرون قل انتظروا إنا tastazirun. Terima kasih Ibu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita teruskan surah ke-6 masih surah Al-An'am ayat 159 sekarang. Ini pari apakah tarawih sama dengan tahajud? Aduh, Ibu kalau bisa tahajud lebih baik gitu ya. Jadi tuh jadi taraweh itu tidak dilaksanakan Rasulullah. Rasulullah pada awalnya dia bertaraweh bareng di masjid, eh, sholat di masjid. Kemudian hari keduanya Rasulullah nggak di masjid lagi. Kenapa? Takut taraweh itu jadi wajib. Maka Nabi melaksanakan sholatnya di rumah. Karena memang sholat sunnah itu utama di rumah ya. Kalau sholat wajib untuk laki-laki utama di masjid. Kalau ibu-ibu sebaliknya. Sholat wajibnya utamanya di sholatnya utamanya di rumah. Bahkan di kamarnya gitu ya. Gitu. Bagaimana Pak Hari saya makan sendiri? Gitu. Saya mah dekat dengan masjid, ingin berjamaah. Tidak ada masalah selama tidak menimbulkan fitnah. Kan ada ya gara-gara seorang wanita sholat di masjid gitu mungkin karena penampilannya seperti apa sehingga wah jadi mengganggu konsentrasi <laughs> gitu ya. atau juga para tuan-tuan ini ya nyonya-nyonya yang memiliki maaf yang tugas dengan kita. Kadang-kadang para pegawai kita ini ya yang membantu rumah tangga ini dia suka terawihan karena itu ajang. Ajang mereka bisa keluar rumah. Tapi celakanya di masjid itu mereka tidak terawihan, mohon ngobrol gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada handphone, SMS-an mengganggu yang lainnya. Nah ini eh, petugas masjid, pengurus masjid perlu lebih cerdas ya untuk bagaimana caranya mengamankan. Karena ini sangat mengganggu sekali. Nyonya-nyonyanya atau ibu-ibunya lagi lagi betul ibadah kepada Allah karena memang uh, di rumah dia mungkin tidak hafal bacaan-bacaannya. Dia terpaksa berjamaah ke masjid. Sedangkan di masjid kiri kanannya ya itu yang mengganggu <laughs> gitu ya. Nah kalau seperti itu ya sholat sunnah itu ibu-ibu mengadakan sendiri di rumah gitu ya. Ah, undang ibu-ibu yang lain. Atau sholat malam seperti itu, tahajud lebih baik. Itu ya, karena Nabi melaksanakan tahajud. Itu ya. Biasanya kalau di bulan biasa kan dua dua dua dua, ada yang empat empat tiga gitu ya. Itu. Jadi bu diah boleh dengan tahajud juga lebih baik ya. kiamul lail. Bahkan Nabi itu bukan hanya di bulan Ramadan kan bulan seperti sekarang ini juga tetap menjalankan tahajud kiamul lail. Baik di 85904785 kami berikan kesempatan kembali silakan. Iya. iya. Assalamualaikum. Ah, baik, terputus. Ada juga yang SMS Pak Arik. Bagaimana kalau bulan puasa anak saya rewel, bandel? Saya nggak boleh ngomel, ya dijagalah ya. Ya kalau sekedar ngingetin mah ya masa anaknya bandel kita diem saja, tetap aja. Tapi jangan ngomel-ngomel <laughs> gitu ya. Nah, ini kan lagi saum, jangan bandel atuh, gitu ya. Jadi <laughs> frekuensinya jadi kurang. Memang godaannya banyak pasti. Baik, silakan di 8594785 Untuk merotal jangan lupa untuk besok hari Rabu surah An-Nisa ayat 141 sampai ayat 176. Untuk tadarusnya bisa dipersiapkan diawali, diawali dari surah Maryam ya. Surah ke-19 ayat 59 karena ada tadarusnya ya. Ini. Baik. silahkan sudah masuk kembali Surah ke-6, surah Al-An'am, ayat ke-159. Sudah yang masuk ya, kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.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 innama innama amruhum ilallahi summa pendek إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون jaa bil hasanati falahu asru Pendek. amsalha من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر عشر أمثال Ashru amsalha Ashru amsalha Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun Eh titiknya di mana? Di bawah. Bukan tud tapi yu. Domirnya huwa. Hum. Wahum la yuzlamun. Huwa humahum. Ah. Wahum Terima kasih Bapak. Sadaqallahuladzim Sadaqallahuladzim Terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tuh ayat 160. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Tuh. Kalau kebaikan dilipat gandakan sampai 10. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya, tidak dirugikan. Itu Masya Allah ya. Ini. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza yuj. Oh, kalau dulu. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Ini bagus di, di bawahnya ada doa salat uh, ah, 162-nya Qul inna salati inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin tuh ada ya dibaca diteruskan. Sayang waktunya, insyaallah kita teruskan kembali untuk besok tadarusnya surah Maryam ya, surah ke-19. Diawali dari surah ke Maryam surah ke-19 ayat 59 nanti berlanjut. Di 85 904785. Untuk murotalnya bisa dipersiapkan surah An-Nisa ayat 141 hingga ayat 176. Baik Ibu dan Bapak terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Ada saran kritik silahkan ke 0812 828 7881. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. lembut suaranya, manis fisikannya, lembut suaranya. Disikannya 26 di bulan Agustus tahun 2008. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Selasa pagi kita kembali berjumpa dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun. Bagi Anda yang <clears throat> ingin menyampaikan ucapan ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859 85 Ayo Pak badan 859 <clears throat> 047885 atau lewat eh, SMS atau pesan pendek di 021914824747 dengan cara ketik nama Anda spasi alamat spasi dan ucapan untuk siapa ya. Kirim ke 021914824747. Sementara telepon 85904785 sudah berdering. Kami angkat sekarang ya. Halo, selamat pagi. Saya yang putus ya, sudah terlalu lama mungkin masuk, tapi kami berikan kesempatan kepada yang lain tentu saja silakan di lima Hmm ya, halo selamat pagi. Halo selamat pagi. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu Rudi Rosadi. Ibu Rudi Rosadi di mana Ibu Rudi? Lupa ya. Lupa tuh. di <laughs> iya, Bekasi Wisma Asri Om Tan. Iya, iya, iya. Ya ulang tahun Bu Rudira Sadi. Kemarin saya Om. Oh ibu sendiri yang ulang tahun? Ya. Aduh yang keberapa rahasia perusahaan kali ya Bu ya? Enggak, udah tua nih. Berapa umurnya tua? 41. Ya, 41.